Surah Ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih. Al-Lam al Qur'an yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia. Dia mengajar manusia, pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan, keduanya bersujud kepada Allah. Dan Allah meninggikan langit, dan dia menciptakan keseimbangan. ألا تطغوا في الميزان Agar kamu tidak merusak keseimbangan itu وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu والأرض وضعها للأنام Dan dia telah membentangkan bumi untuk makhluknya فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام Di bumi ada buah-buahan Dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang والحب ذو العصف والريحان Dan biji-bijian yang berkulit Dan bunga-bunga yang harum baunya فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan خلق الإنسان من صلصال كالفخار Allah telah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar وخلق الجان من مارج من نار Dan dia telah menciptakan jin dari nyala api tanpa asap فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan رب المشرقين ورب المغربين Dialah Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat فبأي آلاء ربكما تكذبان maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Marajal bahraini yaltaqiyan. Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kedua lautan itu, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dari kedua lautan itu keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan, bagaikan gunung-gunung. فباي الاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. tetapi tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Apa yang di langit dan di bumi, selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai manusia dan jin. فباي الاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu لا تنفذون إلا بسلطان Wahai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران Kepada kamu jin dan manusia akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان Maka apabila langit terbelah dan menjadi mawar merah seperti kilauan minyak, فباي الاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيومئذ Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام Orang-orang yang berdosa diketahui dengan tanda-tandanya, kemudian direnggut ubun-ubunnya dan kakinya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. يطوفون بينها وبين حميم آن Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? ولمن خاف مقام ربه جنتان Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? ذواتا أفنان Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهما عينان تجريان Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهما من كل فاكهة زوجان Di dalam kedua surga itu ada aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان Para penghuni surga bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان Di dalam surga ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? كأنهن الياقوت والمرجان Bidadari-bidadari itu seakan-akan mereka adalah permata yakut dan marjan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? هل جزاء الإحسان إلا الإحسان Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? ومن دونهما جنتان Dan selain dari dua surga itu, ada lagi dua surga. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? مدهامتان Kedua surga itu hijau tua warnanya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهما عينان نضاختان Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهما فاكهة ونخل ورمان Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? حور مقصورات في الخيام Bidadari-bidadari itu dipingit di dalam kemah-kemah. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان Bidadari-bidadari itu tidak pernah sebelumnya disentuh oleh manusia maupun jin. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.